wa sallam bersabda Wa ma tawarba ahadun lillahi illa wara'ah Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah melainkan Allah akan mengangkatnya. Ini juga bukan masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari ayat Ibnu Himar radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah uhiya ilayya an tawadha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk bertawadhu, merendahkan diri bukan tawadhu. Ini ala hakikat yaitu yang berbicara di hadapan ikhwah sekalian, saudara-saudari sekalian adalah orang yang bukan paling berilmu, apalagi paling bertakwa. Sangat jauh dari keilmuan dan sangat jauh dari ketakwaan. Dan inilah takdir Allah. Saya berbicara di hadapan antum sekalian sekedar muraja. Jadi jitu muraji'an la mu'alliman wa la mudarrisan. Saya datang bukan untuk mengajar, bukan untuk memberikan ilmu yang baru, tetapi saya datang untuk saling bermurajaah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingat berikanlah peringatan sesungguhnya peringatan mengingat-ingat kembali itu bermanfaat untuk kaum muslimin Jadi kalau nanti yang disampaikan adalah sesuatu yang sudah saudara-saudara sekalian ketahui mohon dimaklumi itulah batas yang bisa disampaikan dan pepatah Arab mengatakan faqidu syai' seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi di Islamic yang terlibat ini Masya Allah Ta'ala banyak sekali para ustaz besar yang mereka adalah ustaz besar saya yang lebih pantas untuk duduk di hadapan ini di hadapan kita semua dan mengajari kita dan para ulama mengatakan idza di al-ma'u kalau seandainya terdapat air maka batal tayamum tidak sah saya Yang dihadapan bapak-bapak saudara-saudara sekalian adalah debu-debu saja dibandingkan air-air yang ustaz-ustaz yang ada di sini. Dan ini bukan tawadhu sekali lagi, bukan perkataan seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ketika beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Mu'jamul Muhadditsin, beliau mengautobiografi beliau sendiri beliau mengatakan wa lahu wa jama'a tawali yuqalu annaha mufida Imam Az-Zahabi beliau sendiri berbicara tentang dirinya sendiri mengumpulkan karangan-karangan beliau seorang hadis beliau seorang mukri beliau seorang muharrir yang katanya kata Imam Az-Zahabi itu bermanfaat wa a'lamu akhbara bi nafsihi wa a'lamu bi nuqsani ilmihi wa 'amalihi. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan dan dia lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, tentang kekurangan ilmu dan amalnya. Maka sekali lagi ada perkataan ulama terdahulu inna bil madinati malikah Sesungguhnya di kota Madinah terdapat seorang Imam Malik. yang kalau begitu datang dan memberi fatwa? Di Islamic Center di Bas banyak para ulama, para asatid al-kiram al-fudala. Jadi sebenarnya panitia ini salah pilih orang. Tidak pantas berbicara di hadapan ini kecuali orang-orang yang berilmu. Akan tetapi kita ingin merujuk saya hanya ingin menyebutkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Kitab Tauhid. Di sekitar bab yang ketiga ataupun yang keempat beliau menyebutkan bab siapa yang bawa? Murajaah Kitab Tauhid. Babu bab ketiga man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi ba barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Maka tema kita yang kita angkat pada malam kali ini adalah masuk surga tanpa hisab. Di dalam bab tersebut Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain yaitu qala haddatsana imam Muslim An-Naisaburi rahimahullah taala berkata qala haddatsana Sa'id ibn Mansur qala haddatsana Husain Qala akhbarana Husayn ibn Abdul Rahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Imam Muslim An-Naisaburi rahimahullahu taala meriwayatkan telah meriwayatkan kepada kami Sa'id bin Mansur. Dan Sa'id bin Mansur berkata telah meriwayatkan kepada kami Husain. Husain berkata telah mengabarkan kepada kami Husain bin Abdurrahman. Ini yang punya cerita. Hussein bin Abdul Rahman. Siapa namanya? Hussein. Pakai sah. Ha, sa, ya, dan nun. Hussein bin Abdul Rahman. Kala beliau bercerita, "Kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair." Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair ini beliau yang mengatakan لا يزال rajulu عالما ما تعلم فإذا استغنى istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun anda wahai penuntut ilmu wahai para santri sekalian jauhi sifat ini sifat merasa cukup dan tidak memerlukan lagi ilmu ini adalah penyakitnya para penuntut ilmu yang menyebabkan dia menjadi orang yang paling bodoh nanti. Jika sudah merasa cukup dan merasa tidak perlu menambah lagi, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia sudah merasa cukup, dan tidak memerlukan lagi tambahan ilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Jauhi penyakit ini, merasa puas dengan ilmu. Jika kita ingin melenceng lebih jauh lagi, saya tadi di tadi siang karena di sana juga gudangnya terus terang ya. Demi Allah, salah satu kota yang paling saya takut datangnya adalah Jogja. Ini gudangnya para ustaz, gudangnya air, ya gudangnya para ulama, ustadznya para ustadz. Maka tadi pagi menjelang siang saya berbicara di Jogja bahwa di Jamilur Rahman Pondok Pesantren Jamilur Rahman Assalamualaikum warahmatullahi rahimahullah taala bahwa para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hindari dua penyakit atau hindari penyakit merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Dalam menuntut ilmu yang ingin saya sampaikan tadi adalah kadang-kadang kalau lagi di hadapan kajian itu biasanya melencengnya banyak, maka hati-hati. Saya kadang-kadang melenceng jauh, nanti kembali lagi. Ini melenceng jauh, melenceng dari pembicaraan kita, Sa'id bin Jubair salah satu perkataan yang sangat luar biasa yaitu jangan merasa cepat puas dengan ilmu yang sudah kita capai. Lebih melenceng jauh lagi, bahayanya orang yang merasa cepat puas dengan amal ibadah, dia menimbulkan dua penyakit. Ya, dua penyakit yang ditimbulkan dari orang yang merasa cepat puas dengan amal ibadah yang dia sudah kerjakan. Oh, saya sudah menghafal ini, saya sudah menghafal Quran, saya sudah menghafal hadis, saya sudah begini, saya sudah begini. Ma, atau saya sudah bersedekah, saya sudah beramal, saya sudah mengerjakan sholat malam, puasa, pasti begini. Maka dia akan mendapatkan dua penyakit hebat. Yang pertama yaitu malas dalam beribadah merasa cepat puas dengan amal ibadah yang dia kerjakan, akan timbul penyakit malas dalam beramal ibadah. Persis seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afqalus salawati ala munafiqin salatul salatul fajri wa salatul atam." Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik karena merasa sudah cepat puas dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Sholat subuh dan sholat isya. Penyakit yang kedua yang ditimbulkan akibat merasa puas dengan amal ibadah adalah meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat karena dia merasa cepat puas dengan amal ibadah. Seperti misalkan saya pernah ditanya oleh sebagian jamaah, Ustaz, tetangga saya sulit sekali untuk diajak sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia merasa, lihat dalilnya. Wahai fulan, ayo sholat berjamaah. Itu masjid kosong, tidak ada yang mensolati jamaah. Maka dia berkata, lihat, merasa cepat puas dengan amal ibadah. Saya sudah umroh dan saya sudah haji dan orang yang sholat di Masjidil Haram maka dituliskan untuknya seratus ribu sholat. Kamu sholat di masjid Indonesia manapun berjamaah sebanyak sebanyak apapun cuma dapat 27 derajat. Saya satu kali angkat takbir di Masjidil Haram dapatnya berapa? Seratus ribu sholat. Tetap aja kalah kamu. Pernah ada yang ngitung, coba hitung siapa yang bisa ngitung. 100 ribu sholat itu berapa berapa tahun orang sholat. Kalau hitungannya sholat lima kali sehari. 100 ribu sholat berapa tahun? Kalau tidak salah lima puluhan tahun. Orang ini merasa puas dengan amal ibadah. Akhirnya timbul dua penyakit yang sangat berbahaya dan dua-duanya ini adalah penyakitnya orang munafik. Yang pertama apa? Hah? Malas untuk beramal ibadah. Yang kedua apa? Meremehkan maksiat. Baik. Husain eh, eh, Sa'id bin Jubair berkata, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi anqadha al-barih?" Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh. ana, Aku pun berkata, yaitu Husain bin Abdurrahman yang punya cerita Husain bin Abdurrahman. Beliau mengatakan ana, Husain bin Abdurrahman ini adalah seorang tadi. Thumma qultu ana ini lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Tapi lihat ya, ini pelajaran pertama pada kesempatan tadi. Kata Hussein bin Abdul Rahman, Adapun aku bangun bukan karena aku sholat, tetapi karena aku tersengat binatang. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan perhatikan. Qauluhu sabda beliau eh, perkataan di dalam hadis tersebut ama ini lam akun fi salatin walakinni ludirtu adapun aku bangun malam tadi malam bukan sedang sholat tetapi aku tersengat binatang arada an yanfiya an nafsihi ittihamal ibadati was sahri fi salat ma'annahu lam yakun fiha. Artinya Hussein bin Abdurrahman ingin menafikan, meniadakan dari dirinya tuduhan atau sangkaan bahwasanya beliau beribadah di malam itu, begadang malam dalam rangka sholat. Padahal itu tidak terjadi pada diri beliau. Ini sebuah kejujuran iman dan ini sangat sulit. Artinya apa? Hussein bin Abdurrahman jujur kepada kawan-kawannya, saya bangun dari malam bukan karena sholat, tapi karena kesengat kala jengking. Sama seperti orang ketika kepepet. Bulan, kamu kayaknya pagi ini ngantuk sekali. Tadi malam bangun malam nih. Gimana? Mau bilang nggak bangun malam malu karena sudah di, dipepet orang. Mau ba bilang bangun malam tapi cuma kencing doang. Ya. Dan ini adalah trik iblis dalam perkara riak. Ada perkataan yang dikatakan oleh al hafid Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam ketika menerangkan perkataan ulama-ulama salaf tentang riya. Perhatikan baik-baik. Yusuf bin Husain berkata, "A'azzu shayin fid dunya al-ikhlas." Sesuatu yang paling sulit dikerjakan di dunia adalah ikhlas. Tahu antum kenapa? Ada yang tahu kenapa paling sulit ikhlas? Yang tahu saya kasih duit 50 ribu. Saya bagi-bagi duit di sini coba. Enggak ada 50-an. Adanya yang merah. Ayo, siapa yang tahu? Kenapa paling sulit ikhlas? Yang paling pojok duluan. Nah, Tafadhol, ta'al. Siapa yang ikhlas tidak akan mendapatkan bagian apa-apa sebagaimana perkataan seorang ulama salafus saleh. Beliau mengatakan ma azu syai'in 'ala nafs Artinya apa sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh seseorang? Apa yang dilakukan yang paling sulit dilakukan oleh seseorang? Beliau mengatakan al-ikhlas. sekelasnya. Apa yang paling sulit dilakukan oleh seseorang? Perhatikan itu. Ya. Beliau mengatakan al-ikhlas. Kemudian beliau ditanya, "Walima?" Lihat jawabannya, persis seperti jawaban beliau tadi. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena jiwa tidak mendapatkan bagiannya di dunia. Orang ikhlas kadang tidak terkenal ahli ilmu. Orang ikhlas kadang tidak terdaftar namanya sebagai penyumbang masjid. Orang ikhlas kadang tidak terkenal dia penghafal Quran. Orang ikhlas kadang bahkan dicemooh sebagai orang yang malas untuk beribadah. Saya pernah bertanya di sebuah kajian, siapa yang kerja dengan satu pekerjaan yang sama puluhan tahun? Ada orang angkat. Saya Ustaz, berapa tahun Pak? 32 tahun. Kerja apa Pak? PNS. Mulai kerja dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya. Kata beliau dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 3 atau sampai jam 4 atau sampai jam 5. Belum lagi kalau di Jakarta di kota-kota besar macet, keluarnya harus jam 5. Sholat di rumah. Kenapa? Karena kalau seandainya keluarnya jam 7 terlambat, macet. Bayangkan antum 32 tahun kerjaan yang sama dari mulai from 7 till 5. Jadi mulai jam 7 sampai jam 5. Terus seperti itu. 32 tahun. Kok bisa istiqomah? Baca Quran kok tidak istiqomah? Ayo, apa sebabnya? Kenapa orang bisa istiqomah? Karena ikhlas. Ikhlasnya dalam apa? Karena dia tahu tanggal 3 awal bulan dapat ikhlasnya untuk gaji. Karena arti ikhlas itu kan murni. Murni untuk gaji. Makanya dia tidak peduli dengan apa yang orang lihat. Apakah melihat orang melihat dia, apakah orang memperhatikan dia, itu bukan urusan saya. Yang penting saya kerja tanggal 3 atau tanggal 25 di beberapa kantor saya dapat gaji selesai. Makanya dia istiqamah. Maka saya katakan kiat jitu istiqamah adalah ikhlas. Kebalikannya pemahaman balik dari ini adalah orang yang tidak istiqamah maka koreksi ikhlas Anda. Ya. Kiat jitu orang istiqamah yang mana Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyatakan rukun ruknul istiqamah isna. Rukun dari istiqamah itu ada dua. Ay as sayru 'ala tariqis sahih, berjalan di atas jalan yang benar. Waddaimus sair 'ala tariqis sahih dan selalu berjalan di atas jalan yang benar. Dan dua hal ini tidak akan bisa Anda kerjakan kecuali dengan apa yang Anda kerjakan di sini sekarang, menuntut ilmu syar'i. Rukun istiqamah dua, tidak akan bisa orang istiqamah kecuali dengan dua hal. Dan kiat jitu agar istiqamah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang sangat menarik. Bahwasanya Yusuf bin Hussein seorang ulama salafus yang mengatakan, "Azu syai'in fi dunya al-ikhlas." Sesuatu yang paling berharga, paling sulit di dunia adalah ikhlas. Kemudian beliau menceritakan bagaimana sulitnya beliau. Lihat ya. Wa kam ajtahidu fi isqafir riya'i min qalbi. Sering. Kalau ada kata-kata kam, kemudian setelahnya fi'il mudhari, maka ini menunjukkan kepada ya dulu 'alal katra wa tikrar Berapa banyak? Artinya sering sekali aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riak dari hatiku. Tetapi apa kata beliau? Faka'annahu yamkutu ala launin akhar. Ini yang ingin saya bahas. Seakan-akan dia datang dengan warna lain. Riak tersebut datang kadang dengan warna hijau, Kadang dengan warna kuning, kadang dengan warna merah, kadang dengan warna putih. Memang partai. Ya. Artinya ria tersebut dia datang dengan berbagai macam cara. Contohnya tadi. Hussein bin Abdurrahman bisa saja dia mengatakan bahwasanya saya bangun karena sholat malam, padahal tidak. Sering seperti itu orang kadang-kadang kepepet dengan sebuah husnuzan dari seorang lain, akhirnya dia terpaksa berdusta demi ria. Hati-hati. Saya beri contoh gampangnya dan ini yang dimaksudkan oleh Husain. Faka'annahu yamkusu ala launin akar. Ria itu datang dengan warna dan terik yang lain. Macam-macam. Saya akan sebutkan contohnya nanti satu-satu. Contoh yang pertama yang seperti ini. Yaitu orang kadang-kadang kepepet dihusnuzoni oleh seseorang melakukan kebaikan padahal dia tidak melakukannya. Seperti kayaknya Anda sholat malam banyak. Kenapa? Itu jidatnya hitam. Padahal pernah kepentok. Satu. Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya waktu Ramadan. Saya punya masjid sebagaimana yang disebutkan tadi, Masjid Imam Syafi'i, mengelola Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Kita membuka peluang seseorang orang kaum muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan barang siapa yang ingin mengeluarkan zakatnya silahkan mengirimkan zakatnya ke rekening. Baik rekening saya atau rekening masjid atau siapa saja yang bisa sampai dananya ke kita kemudian kita sampaikan kepada yang berhak ada, ada banyaklah orang ngirim ke rekening saya ada 5 juta, ada 10 juta. Ini Ustaz, tolong sampaikan. Ketika saya nyampaikan kepada panitia masjid, nih 5 juta. Panitia bertanya, Ustaz, Masya Allah ini duit antumnya. Coba. Faka'annahu yamkusu ala launin Dia datang dengan warna yang lain. Saya mengatakan, kalau saya mengatakan, uh, gimana? Ya, sehingga saya dikira sebagai orang yang dermawan, ya orang yang ahli sedekah dan macam-macam. Ini trik warna untuk ria, warna lain. Saya akan membicarakan yang khusus ala launin ah. Dia datang dengan warna yang lain. Misalkan ada orang berkata, pulang, coba sih. Saya sebenarnya nggak ingin cerita. Sebenarnya berat nih cerita seperti ini. Karena ini masalahnya ibadah kepada Allah. Tidak pantas untuk diceritakan. Kalau setelah itu semestinya udah selesai, nggak usah diceritakan, betul nggak? Tapi terus berdiplomasi. Ya? Tahu nggak? Itu masjid. Ini contoh saja. Contoh warna yang lain. Itu masjid di Islamic Center Binbas. Tahu nggak? Seluruh kipas anginnya dari saya. Sayanya tuh pelan kayak ingin disembunyikan. Ini namanya yang kutu ala launin akhar. Dia datang ria tersebut dengan warna yang lain. Nah, begitu tuh. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari hadis ini dan saya akan mengupas perkatanya nanti pelajaran-pelajarannya mohon diperhatikan baik-baik. Pelajaran pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, arada an yanfi'a an nafsi ittiham al-ibad. Husain bin Abdurrahman ingin menghilangkan, meniadakan dari dirinya anggapan orang lain untuk beribadah dan ini sulit. Ya, ini sulit. Kenapa? Karena kita dikira orang yang tidak pandai ibadah. Kita dikira orang yang tidak beribadah. Tetapi iman yang jujur yang akan mengatakan seperti ini. Dan itulah hadis salam. Itulah petunjuk orang-orang salah musalah yang terdahulu. Bahwasanya mereka jujur dalam imannya. Ini adik-adik, para santri kalau pulang ke rumah, jadilah santri di rumah. Jangan santrinya cuma di Islamic Center Bimba. Kalau di rumah gayanya lebih petantang petenteng daripada orang umum. Topi begini, fair. Kemudian wah celana sudah tidak isbal lagi. Ya akhi subhanallah. Orang yang sudah nyantri Anda sudah bukan orang awam orang umum yang nundut kita. Jangan malu isba eh, tidak isba. Ada sebuah riwayat di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang kakinya X. Entah itu penyakit apa, bukan polio polio O, ini X. Kemudian orang ini minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengulurkan pakaiannya di bawah dua mata kaki agar tidak terlihat kakinya tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kullu khalqillahi hasan." Setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala hasan, baik. Apalagi kakinya yang wajar, sehat, tidak ada penyakit. Maka jangan malu menampakkan keislaman. Karena orang yang menampakkan keislaman, maka dia akan mendapatkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke permasalahan tadi. Itu faedah pertama, jujurlah dalam iman. Kalau tidak beribadah, katakan saya tidak beribadah. Jangan riak. Kemudian para ikhwah sekalian, habis itu saya bin Jubair mengatakan, sama ada sana'ta?" Lalu apa yang kamu kerjakan? Qultu istarqaitu. Aku pun minta di diruqyah. Qala ma hamalaka ala dzalik? Qultu haditsul haddatsana Sa'bi. Apa yang menyebabkanmu minta diruqyah? Artinya apa dalilmu bahwasanya boleh untuk minta diruqyah? Dan pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama bahwasanya istirqa minta diruqyah adalah hukumnya boleh dan bukan makruh. Boleh. Cuma dia ketinggalan sebuah fadilah yang akan kita sebutkan nanti yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi dia boleh dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena beberapa sahabat rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastarfi mereka minta dirupiah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ma haddatsakum sya'bi Apa yang dikatakan oleh Sya'bi? Dan pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah seorang yang ingin mengamalkan apapun di dalam Islam, baik ibadah yang berupa ucapan ataupun perbuatan, maka dia harus punya pijakan dan itu adalah petunjuk ulama salaf. Apapun yang Anda amalkan, sedikit atau besar, dan ini manhaj istidlal ahli sunnah wal jamaah. Konsep atau metodologi pendalilan cara berdalil orang ahlu sunnah wal jamaah. Apapun, besar atau kecil. Perkara akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, atau tingkah lakukah, semuanya harus didasari dengan dalil. Sebagaimana Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, apa dalil yang menyebabkan kamu kalau tersengat minta diruqyah? Apa dalilmu? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyebutkan dalil. Beliau mendapatkan dari As-Sa'bi. Kultu haddathana an Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min ainin aw thuma. Aku berkata telah berkata kepada kami Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain mata yang membawa pengaruh buruk atau dari huma, penyakit panas. Faqala qad ahsana man intaha ila man sami'. Sungguh engkau telah baik dalam dalilmu atas apa yang engkau dengar. Walakin hajjatana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akan tetapi Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Uridat alayyal umamu diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu dan ini kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi sebelum beliau diperlihatkan umat-umat sebelumnya. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rah dan saya akan mengambil faedah dari hadis ini tidak semua tetapi yang menurut saya penting dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat seorang Nabi bersamanya roh pengikutnya. Ar-Rah itu adalah kumpulan manusia dunal asal, Kumpulan manusia yang tidak lebih dari 10 orang. Ada seorang nabi bersamanya sekumpulan manusia tidak lebih dari 10 orang yang mengikutinya. Dan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Allah taala mengatakan dengan dari, dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kelirunya orang yang membedakan antara ta'rifun nabi dengan ta'rifur rasul bahwa nabi adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Adapun Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini keliru. Berdasarkan dengan dalil ini. Bahwasanya ada nabi dan mempunyai pengikut. Yang mana kalau mempunyai pengikut itu berarti nabi tersebut adalah menyampaikan wahyu. Makanya para ikhwah sekalian, wallahu alam sebagian pendapat yang lebih kuat perbedaan antara al-farqu bainan nabi war rasul Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaum yang tidak menyelisihinya atau melanjutkan syariat sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyelisihinya. Dan diberikan syariat yang baru selain yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan ini kenapa? Karena ada nabi pengikutnya. Berarti nabi itu tersebut juga berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu rajulan." Dan seorang nabi yang bersamanya hanya satu atau dua orang pengikutnya. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya al-kasratu la tadullu 'alal haq. Banyaknya yang mengamalkan tidak menunjukkan kepada kebenaran. Kuantitas bukan tanda kebenaran. Tetapi tanda kebenaran adalah mawafaqad dalil minal Qur'ani was sunnah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Begitulah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Al-jama'atu ma wafaqa ma wafaqa dalil wa in kunta wahdah. Yang namanya jamaah adalah yang sesuai dengan sunnah meskipun kamu sendirian. Itu namanya jamaah. Dan saya ingatkan kepada para ikhwah sekalian bahwasanya sebagaimana yang didasarkan oleh Imam Ibnu rahimahullah, al-haqqu la yurtabatu birrijal walakin yurtabatu bid Kebenaran bukan dilihat dengan orangnya. Karena Ustaz mengatakan itu berarti benar, tidak. Manhaj salaf tidak mengenal seperti ini. Kebenaran adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar. Meskipun berbeda pendapat dengan jumhur ulama, dengan mayoritas para ulama. Ini sebuah permasalahan akidah yang perlu kita perhatikan. Dalilnya apa? Nabi saja. Seseorang, seorang nabi yang jelas-jelas disokong dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya cuma satu, punya dua. Nabi Nuh Berapa tahun dakwahnya Nabi Nuh? Hah? Bagaimana dalilnya? 950 tahun. 1000 kurang 50, 950 tahun. Itu cuma dapat pengikutnya 100. Coba bayangkan. Ya. Dan faedah yang keempat dari kalimat ini dan ini adalah pelipur lara bagi para pendakwah didakwahi keluarga, bapak, ibu, adik, kakak, kok tidak masuk-masuk, maka ingat tadi ini. Nabi saja cuma pengikutnya satu atau dua orang. Itu yang disokong dengan dakwah, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang biasa? Maka tetaplah berdakwah. Allah Yang ada pada kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan hasil hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kita lanjutkan. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu wan nabiyya laysa ma'ahu Seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ketika itu diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang besar dan banyak aku kira mereka adalah umatku faqila unzur ila ilal ufuqil al ufuqil akhar Eh, faqila li hada Musa wa qaum. Maka dikatakan kepadaku itu Nabi Musa dan kaumnya. Walakin unzur ila al Tetapi lihatlah kepada ufuk yang lain, kepada da, da, arah yang lain. Fanadhartu fa idza sawadun alim Faqila li hadhihi ummah. Maka ternyata aku lihat di sana ada sekelompok orang yang besar dan banyak maka dikatakan kepadaku itu adalah umatnya. Wa ma'hum ini inti dari kajian kita. Wa ma'hum sab'un alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pelajarannya, dan ini termasuk pelajaran yang kelima, yaitu jika Anda dalam urusan ibadah ilmu jangan mau yang paling rendah harus yang paling tinggi dan ini gaya hidupnya para sahabat ini gaya hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dari mana sebelum saya lanjutkan dari mananya perhatikan saya lanjutkan hadisnya dulu. Summa naham. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi. Bangun, pergi meninggalkan para sahabatnya. Beliau hanya menyampaikan pesan kepada para sahabat, ada 70 ribu orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu beliau pergi. Maka fakhaban nas Para sahabat pun riuh. Siapakah mereka? Ini yang kita ambil pelajaran. Lihat, generasi sahabat salafus saleh salah satu konsep mereka hidup sampai mereka mendapatkan Radiyallahu anhum wa radu'an mereka mendapatkan ridho Allah dan Allah ridho kepada mereka mereka ridho kepada Allah adalah mereka senantiasa tidak Eh, selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik baik di dalam perihal ibadah ataupun ilmu. Lihat saja, ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab tanpa adab, mereka langsung riuh. Langsung riuh pikuk siapa yang dia yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kalau orang tidak ada semangat untuk yang lebih baik, yang paling baik, mereka tidak akan pernah riuh dan pikuk. Maka ada yang mengatakan faqala ba'dhum fala'annahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang masuk-masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladziina wulidu bil Islam wa lam yusyriku billah. Ada yang mengatakan lagi lihat ini semua terkaan-terkaan mereka yang menunjukkan apa? Dan ini tancapkan ke dalam diri kita. Untuk urusan ibadah, urusan ilmu harus berlomba-lomba yang paling paling bagus, paling baik, paling banyak pahalanya, paling. Dan mulai saat ini Anda berhadapan dengan siapapun orangnya, tua, muda, kaya, miskin, orang alim, orang bodoh, pejabat, rakyat jelata. Mulai saat ini rubah mindset berpikir kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, yang kita pikirkan adalah, Masya Allah mungkin ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya. Mungkin ilmunya lebih banyak dibandingkan saya. Hilangkan mulai saat ini melihat kepada dua hal, kepada bentuk rupa dan kepada harta. Para ikhwan sekalian, kenapa? Harta dalam hadis riwayat Imam Muslim, harta dan bentuk rupa bukan ukuran standar yang pantas untuk dibanggakan atau untuk dijadikan sebagai prestasi. Rasulullah SAW bersabda di riwayat Muslim, Inna Allah la yanzur teruskan ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Apa sebabnya? Bentuk rupa bukan jadikan standar untuk pantas dijadikan sebagai prestasi karena kita tidak pernah mesan bentuk rupa kita kepada Allah. sesuai dengan pembagian Allah. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah Banjarmasin untuk kiasan lembut, bahasa yang lembut untuk kulit yang agak hitam. Namanya putih tua. Pernah mesan? Coba lihat kulitnya yang putih tua. Pernah mesan kulit Anda putih tua? Enggak pernah. Pernah pesan kulit kita, sawo matang? Nggak pernah. Jadi tidak pantas untuk dijadikan standar. Pernah pesan rezeki kita? Tidak pernah. Tetapi yang pantas dijadikan standar ila qulubikum amalin. Qulu artinya takwa. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan amal, maka mulai saat sekarang rubah mindset berpikir kita ini jangan sampai kebiasaan orang awam di luar pesantren kita adopsi masukkan ke dalam pesantren. Ya, ke dalam lembaga pendidikan kita. Kalau di luar sana orang yang dijadikan ukuran, uh, mobilnya mega mewah ya. Berapa harganya nih? Rumahnya mega ya. Berapa interiornya nih? Berapa ratus juta? Yang dijadikan standar harta, rupa, harta, rupa. Padahal itu bukan yang pantas untuk menjadikan sebuah prestasi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik para sahabat Nabi sekali lagi gaya hidup mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari yang paling dan ini yang sering dilakukan oleh para sahabat. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini saya dalili untuk apa? untuk mendalili bahwasanya para sahabat, ulama-ulama salafus saleh gaya hidup mereka sehingga mendapatkan ridho Allah adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqalu dhahaba Orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Rasul SAW. Orang miskin dari kaum muhajirin mendatangi Rasul SAW. Mereka mengadu, lihat aduan mereka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang banyak hartanya membawa pahala begitu banyak, menggondol pahala begitu banyak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, bertanya, wamada, kenapa kau bisa demikian? Kenapa orang-orang yang banyak pahala, eh, banyak hartanya menggondol pahala begitu banyak? Maka orang-orang kafir muhajiri berkata, yusallu kama Orang-orang kaya sholat sebagaimana kami orang miskin sholat. Wayasumun kama nasum. Orang-orang kaya berpuasa sebagaimana kami puasa. Oke, sama itu ayat Rasulullah. Wayatasaddaqun wala natasaddaq. Ini lihat. Saya bertanya sekarang. Setelah saya artikan saya bertanya. Mereka orang-orang kaya bersedekah, kami orang miskin tidak bersedekah. Pertanyaan saya, orang-orang fakir, miskin dari kaum muhajirin ini mengadu kepada Rasulullah, apakah ingin kaya ataukah ingin dapat pahala banyak sebagaimana orang kaya ingin dapat pahala banyak? Hah? Ingin kaya apa ingin dapat pahala banyak? Pahala banyak. Ini gaya hidup mereka. Mereka mengadu kepada Rasulullah bukan karena mereka miskin, mereka mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah orang kaya banyak sekali pahalanya, tidak seperti kami. Maka mulai saat sekarang rubah pak mindset berpikir anda. Rubah saudara-saudari sekalian. Kalau urusan ibadah harus yang paling. Urusan hafal menghafal ilmu harus yang paling. Jangan sekedarnya ya mau surga seperti misalkan ada orang pernah bertanya kepada saya ada faedah menarik dari pemandangan azan dan faedah ini saya sampaikan tadi di pondok pesantren Jamiul Rahman bahwa kita itu sebagai manusia sudah ditegaskan oleh Allah tidak bisa tidak harus bermusuhan dengan iblis atau dalam bahasa lain dengan syaitan. Ini sedikit melenceng ya. Inna syaitan lakum aduun fastahiduhu aduun. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Salah satu bentuk permusuhan manusia terhadap syaitan dan iblis adalah perhatikan baik-baik yaitu Semakin perbuatan membuat iblis menangis, merintih, terbirit-birit sampai mohon maaf terkentut-kentut iblisnya dan syaitannya maka semakin amal tersebut mulia di sisi Allah. Itu keadaan. Kebalikannya, semakin amal ibadah tersebut membuat iblis dan setan tertawa, terbahak-bahak, riang gembira, maka semakin dia amal perbuatan tersebut tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya azan. Dalam sebuah hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari, "Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Juga di riwayat Muslim. Artinya orang-orang yang mengumandangkan azan lehernya paling tinggi di antara seluruh manusia pada hari kiamat. Artinya dia mendapatkan kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dalam riwayat yang lain, amalan yang bisa membuat iblis lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut adalah apa? Azan. Menunjukkan bahwasanya azan amalan yang sangat mulia. Maka se seperti itu selalu. Setiap amalan yang membuat iblis menangis sedih, menyendiri, merasa menyesal, ya, ini pasti amalannya mulia di sisi Allah. Contoh yang lain, sujud sajadah. Kalau kita baca Al-Quran, baik ketika sholat atau ketika di luar sholat, kemudian terlewatkan pada kita ayat suci Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk sujud, maka lihat hadis riwayat Imam Ibnu Majah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata sajada, i'tazala syaitanu yabki." Jika seorang anak manusia membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud taat kepada Allah terhadap ayat tersebut yang memerintahkan sujud lalu dia sujud, maka syaitan lihat ya, lihat Syaitan menyendiri sambil menangis. Menyendiri sambil menangis. Dan dia berkata, Ya waili, wahai celakanya aku. Umir ada Adam bisujud, fasajada falahul jannah. Wa Umir tu bisujud, faabaitu falian Alangkah celakanya aku, anak manusia diperintahkan untuk sujud sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, lalu dia sujud, maka baginya surga. Ini keutamaan sujud tilawah. Dan Imam Ibn Saimin sering mengatakan, anda jika ingin mengamalkan mengamalkan amalan agar kualitasnya tinggi, bukan sekedar beramal dan itu yang kita bicarakan sekarang, berlomba-lomba dalam beramal sehingga menjadikan kualitas kita tinggi, bukan sekedar sholat, bukan sekedar hafal Quran, bukan sekedar uh, ibadah, tetapi benar-benar sholat, benar-benar puasa, benar-benar hafal yang maksimal dan telaten dan ulet. Dan itu konsep hidup para sahabat Rasulullah saw sehingga mereka mendapatkan radhiyallahu anhu wa an, yaitu mencari yang paling maka para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat keutamaan, keutamaan sujud tilawah masuk surga. Maka setiap amal yang membuat setan menangis, setan atau iblis meringis, sedih, menyesal, itu pasti amalan tersebut mulia di sisi Allah. Kebalikannya, amalan yang membuat iblis dan setan tertawa, terbahak-bahak, riang gembira pasti buruk di sisi Allah. Seperti apa? Terlambat bangun subuh. Apa ancaman dari Rasulullah orang yang terlambat bangun subuh? Hah, siapa yang tahu? Dikencingi oleh setan di telinganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, balas syaitanu fi udunik. Lihat, ya syaitan yang rendah masa ngencingi manusia yang Allah berfirman walaqad karramna bani adam dan telah kami muliakan anak Adam mulia lebih mulia dibandingkan jin manusia lebih mulia dibandingkan iblis dan syaitan tapi kok dia mengencingi kita ini sebuah kehinaan maka setiap amalan yang membuat iblis semakin tertawa, terbahak-bahak, riang gembira pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Saya angkat tadi menyimpang karena berkenaan dengan azan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kaum fakir muhajir. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu gaya hidup para sahabat berlomba-lomba ingin yang paling dan ini terlihat dalam beberapa hal. Hadis yang saya sebutkan tadi, contoh nyata bahwasanya para sahabat selalu gaya hidup mereka ingin berlomba-lomba untuk ibadah atau ilmu yang paling paling tinggi. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Pertanyaan, siapa yang mampu menjawab? Saya kasih 20 ribu deh. Kenapa disuruh minta surga Firdaus? Dan ini termasuk tema kita. Hah? Hah? Surga yang paling tinggi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'laha al-firdaus." Sesungguhnya jarang-jarang kan Ustaz bagi-bagi duit. Makanya saya ingin mencontohkan mudah-mudahan ada yang bagi-bagi duit dari para ustaz. Ya. Jangan merasa aneh, itu biasa saja. Para yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, surga yang paling tinggi Firdaus, maka konsep beribadah mulai saat ini. Untuk sholat, sholat yang paling baik bagaimana? Sholat berjamaah yang paling khusyuk gimana? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas Habibullah pernah menyampaikan dalam sebuah kajian beliau dan pelajaran beliau bahwa konsep khusyuk sholat berjamaah adalah datang saat kita saat dikumandangkan azan. Dan mungkin ketika di, di Islamic Center kita tidak terasa. Coba di luar. Di saat berjamaah bukan sebagai sebuah kebiasaan. Di saat banyak melihat hal-hal yang menggiurkan dan melalaikan. Coba di luar ini ikhwah-ikhwah yang bukan dari penduduk Islamic Center Bin Bas merasakan ini. Di saat banyak dan selalu ya surat Maryam menyebutkan bahwasanya selalu ada keterkaitan antara menyia-nyiakan sholat dengan dengan mengikuti syahwat. Allah berfirman dalam surat Maryam kalau tidak salah ayat 59 atau 69, faqala min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa Maka akan menggantikan orang-orang setelah mereka yang meremehkan sholat, ya selalu orang yang meremehkan sholat selalu sedang mengikuti syahwat, selalu kita harus jujur pada diri kita. Kapan kita meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, maka pasti sedang mengikuti syahwat. Itu selalu berkaitan erat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat berjamaah beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya bagaimana khusus sholat berjamaah datang ketika azan azan. Datang ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, rawatib, setelah sholat kita berdoa antara azan dan iqamah. Jadi keadaan jiwa kita benar-benar ingin sholat berjamaah. Beda dengan orang yang masbuk. Sholat berjamaah. Apalagi masbuknya karena pekerjaan luar. Pekerjaan dunia. Apalagi kalau seandainya imam sudah ruku. Dia di pintu masjid langsung dia lari-lari. Bahkan kadang-kadang ruku sebelum masuk staf. Ruku sebelum masuk staf. Sah nggak sholatnya? Hah? Yakin? Oh, banyak ahli fatwa di sini, Ustaz. Sah nggak sholatnya? Tanya ya kepada Ustaz fikihnya. Ustaz, alladhi yarka' qabla an yadkhula fi hal yasihhu salatuhu? Orang yang ruku sebelum masuk saf, sah nggak sholatnya? Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi. Dan salah satu mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bisa melihat dari belakang. Ada sahabat yang terlambat karena Nabi Muhammad SAW sudah ruku, beliau dari ujung masjid ruku duluan. Baru sambil ruku baru jalan masuk staf. tahqiq, tahqiq fikihnya tanya sama ustaz-ustaz fikih. Saya cuma mengabarkan masalah itu. Kemudian lihat ya, orang yang tidak khusyuk dan saya cerita tentang khusyuan ini ingin menggambarkan bahwa kita harus berlomba-lomba dalam ibadah yang paling dan ini bukan hal yang sebenarnya inti dari kajian saya. Hanya ingin mengingatkan kalau dalam khusus ibadah ilmu harus yang paling surga yang paling tinggi Ibadah, sholat, jamaah harus yang paling khusyuk. Orang tadi masuk, bahkan ruku mungkin sebelum masuk staff, kemudian dia masuk staff, dia masuknya dalam keadaan blank, dalam keadaan kosong pikirannya. Kapan dia sadar dia sholat berjamaah? Ketika imam salam, dia sadar. Ketika imam salam baru dia sadar. Kenapa sadar? Karena dia ingin nambahnya berapa ini. Apakah satu rakaat atau dua rakaat? Bingung dia. Karena masuknya juga sudah tidak sah, dia bu, tidak tidak dalam keadaan ingin sholat. Dia masuknya terlambat karena pekerjaan dunia di luar. Lihat orang yang sekedar sholat seperti ini. Dan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim konsep ibadahnya harus berlomba-lomba yang paling baik. Tahu antum solusi yang dia ambil tadi kan bingung dia ngambil satu atau ngambil dua tambahannya. Akhirnya dia pikir, oh tadi ada teman sama-sama saya lari-lari. Teman sejawat masbuk. Lalu orang ini nunggu temannya yang di samping. Kalau dia nambah satu rakaat, saya juga nambah satu rakaat. Ternyata yang ditunggu juga nunggu yang di samping lagi. Sama akan lebih. Ya, para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud saya cerita seperti ini untuk perkara akhirat mau yang paling. Coba perhatikan Pernah nggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, adkhilnil jannata bighairi hisab wala adab. Boleh nggak? Ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Pertanyaan pertama saya, boleh nggak? Boleh. Dalilnya hadis ini. Karena di akhir hadis Ukasha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, udkhul Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. 70 ribu masuk surga tanpa hisab tanpa azab menunjukkan bahwasanya boleh minta kepada Allah agar masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Pertanyaannya, pernah nggak kita berdoa kepada Allah minta surga tanpa hisab tanpa azab? Atau lebih rendah dari itu, pernah nggak kita berdoa kepada Allah masuk surga? Jangan-jangan seperti orang umum di luar kiainya, ustadznya, habibnya, tuan gurunya, guru agamanya pertanyaan yang paling sering ditanya oleh kaum muslim kepada kiai, tuan guru, ustadz, habib apa? Pertanyaan yang paling sering ditanya apa? Bib, tolong dong doakan agar cepat dapat rezeki satu. Yang kedua, Pak Yai, tolong dong doakan saya agar cepat dapat jodoh. Yang ketiga, Ustaz, tolong dong doakan saya agar cepat bayar hutang. Apalagi di karangan ikhwan memalukan sekali kalau banyak hutang nanti jurus utamanya afwan akhi. Berhutang jurus utamanya afwan akhi. Bukan akhlak seorang muslim. Semestinya orang yang mengkaji salaf lebih takut dengan hadis-hadis tentang hutang dibandingkan orang umum yang belum mengkaji ulama, mengkaji ilmu. Ya. Dan para ikhwah sekalian sedikit melenceng. Saya katakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah berkata, "Ad-dainu dhullun bin nahar wa hammun bil Hutang itu mendatangkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Contohnya, eh nanti di Binbas ada kajian, datang ya. Maka si Fulan akan bertanya, Bapak si Fulan datang nggak? Karena Bapak si Fulan adalah orang yang paling dia kenal. Kenapa? Karena bapak si Fulan adalah yang menghutangi dia. Makanya Syekh Abdul Karim al Qubair seorang ulama besar yang masih hidup dari Arab Saudi mengatakan, "Ad-dainu dhullun bila syak." Artinya, hutang adalah kehinaan tanpa keraguan. Wadainu lihat hinanya orang berhutang. Waddainu sahibun ma'rufun alaih atau ladai. Orang yang menghutangimu itu adalah orang yang paling kamu kenal. Ini dari ratusan orang yang hadir di sini, yang paling saya kenal adalah orang yang paling banyak menghutangi saya. Betul apa betul? Kalau ada perkumpulan di kelurahan, Pak nanti kumpul ya, Bapak si bulan hadir enggak? Pastinya seperti itu. Kenapa nanya? Karena dia yang menghutangi saya. Wa idza rafa'a sawtahu alaih ma yalumuhu ahadun alaih anhu. Jika orang yang menghutangimu tersebut mengangkat suaranya di hadapanmu, maka tidak ada seorang pun yang mencela dia. Jangankan kita, di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW berhutang kepada sahabat. Kemudian sahabat tersebut menagih hutangnya dengan mengangkat suara. Kemudian para sahabat marah. Rasul SAW mengatakan, "Da'hu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqal." Sesungguhnya orang yang punya hak yang menghutangi kita itu punya hak untuk mengangkat suaranya di hadapan orang yang berhutang kepadanya hati-hati Pak ikhwan. Jangan pakai jurus utama. Afwan akhi. Ya dikit-dikit berhutang afwan akhi. Atau ketika di pesantren kita sering uh, ada perkataan yang sering berputar di tengah pesantren santri-santri biasanya yaitu innahu qad ma'lumun ridhahu. Sudah diketahui ridhonya. Jadi ngambil sedikit uh, sabun cuci kok nggak izin paling-paling dia ridho Ustaz ngambil sedikit satu bungkus mie instan, kok nggak izin sama pemiliknya? Ah, dia ridho gitu aja Ustaz. Maka sering berputar di tengah-tengah para santri dulu, ma'lumun ridho, telah dikenal keridhoannya. tidak benar. Sedikit-sedikit afwan akhi, sedikit-sedikit ya. Orang yang berhutang harus bayar, Pak ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain saya katakan tadi orang awam di luar kadang-kadang kepada kiainya, ustadznya pertanyaan yang paling populer di antara mereka, kasihan Pak Kiai, kasihan Pak Ustadz belajar lama-lama di pesantren, baca kitab berpuluh-puluh, beratus-ratus, ditanya ketika di tengah masyarakat, amalan dapat rezeki apa, leres rezekinya apa, cepat bayar hutang apa, cepat dapat jodoh apa, tidak lepas dari itu. Dan semuanya dunia. Lihat, beda para sahabat. dalam hadis dari Muaz eh, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar." Wahai Rasulullah, berikan kepadaku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Ini Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Kalau minta amal, maka berlomba-lomba yang paling tinggi. Kalau mencari amalan, maka yang paling bagus. Makanya tidak heran kita mendengar para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi mulai sekarang ya cara hidup kita dirubah. Untuk urusan ibadah dan ilmu harus cari yang paling. Dalam rezeki saja kita mau yang paling. Istri mau yang paling. Paling putih, paling tinggi, paling manju paling wah. Ya kan? Mau yang paling. Itu urusan dunia urusan akhirat yang lebih kekal, lebih abadi harus yang paling. Urusan rumah, urusan mobil mau yang paling. Maka urusan dunia, urusan ibadah dan ilmu harus yang paling. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Ayu sadaqati a'wamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Jadi mulai saat sekarang jangan sekedar sholat, Jangan sekedar puasa, jangan sekedar nuntut ilmu, jangan sekedar menghafal, tetapi bagaimana yang paling baik dan itu gaya hidupnya para sahabat. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lima menit lagi tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya yang ingin saya tuju adalah perkara yang disebutkan dalam inti hadis ini. Siapa mereka yang masuk surga 70 ribu tanpa hisab, tanpa azab? Saya bertanya, enak nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kok bisa? Pernah ngerasakan tak? Hah? Pernah ngerasakan? Belum. Kok bisa mengklaim sebuah sesuatu yang belum pernah dirasakan? Syekh Sa'ad Asy-Syitri rahimahullah ketika beliau mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad beliau pernah menyebutkan sebuah kaidah bahwa seseorang tidak bisa berbicara tentang sesuatu kecuali melalui tiga tahapan. Orang tidak bisa berbicara tentang surga kecuali melalui tiga tahapan. Tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali melalui tiga tahapan tidak bisa berbicara tentang neraka kecuali melalui tiga tahapan. Pokoknya tidak bisa membicarakan sesuatu apapun kecuali melalui tiga tahapan. Terutama hal lain. Nah, saya tanya tadi aneh. Yang belum masuk surga tanpa hisab tanpa azab ya merasakan enak masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Emang pernah masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Karena ada tiga tahapan. Yang pertama, tidak bisa berbicara tentang sesuatu kecuali melihat sesuatu tersebut. Baru dia bisa membicarakan sesuatu tersebut. Tidak bisa berbicara tentang surga kecuali dia melihat surga. Dan surga tidak pernah kita melihat. Berarti tahapan pertama tidak mungkin kita lalui. Yang kedua, tidak bisa membicarakan tentang sesuatu kecuali yang semisal dengan sesuatu tersebut dan kita tidak pernah melihat surga yang atau yang semisal dengannya. Berarti tahapan kedua pun kita tidak bisa melaksanakannya. Kita hanya bisa melaksanakan tahapan yang ketiga. Berbicara tentang surga melalui kabar yang valid, kabar yang otentik. Dan itu berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya tadi, Enak nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Maka sebagian para santri menjawab enak. Ini aneh. Kenapa? Karena kita belum masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka kita bisa merasakan enaknya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu dengan tahapan yang ketiga, yaitu dari kabar yang valid. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Ingat, hadis ini saya sebutkan sebagai dalil enaknya orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Sehingga kita tergugah agar masuk surga tanpa hisab tanpa azab dan amalan yang nanti akan saya sebutkan. Allah mendekat kepada orang beriman, kemudian Allah meliputi orang tersebut sehingga tidak ada jarak antara orang tersebut dengan Allah. Orang tersebut hanya berdua-duaan dengan Allah di hari kiamat. Lihat ya. Dan ini proses hisab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hisaba faqad halak." Barang siapa yang diteliti hisabnya, sungguh dia binasa. Lihat, Indahnya nanti kita compare dengan indahnya orang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Ternyata hisap itu sulit. Ya, kemudian Rasulullah Allah berfirman kepada hamba yang beriman tadi. Ata'rifu dzamba kadza wahai fulan, tahukah engkau dosamu ini? Wahai fulan, tahukah engkau dosamu ini? Tahukah engkau dosamu ini? Tahukah engkau dosamu ini? sampai dia mengatakan iya rabbi ya iya wahai rabb iya wahai rabb itu adalah seluruh dosa-dosaku hatta qarrarahu bidzunubihi sampai dia telah menetapkan seluruh dosanya wa ra'a anna anna nafsahu qad halak dan dia mengira bahwasanya dirinya benar-benar binasa maka akhirnya apa yang Allah katakan kepada hamba tersebut lihat itu pemandangan hisab tadi Kan indah, nikmat, lezat kalau seandainya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini yang menggugah kita agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena diteliti ketika hisab itu adalah sebuah penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke dalam hadis ini, di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman, laqad satartuha alayka bid dunya wa ana aghfiruha lakal yau. Wahai fulan, aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia dan aku ampuni sekarang hari kiamat, hari hisab akan dosa-dosamu tersebut. Itulah yang kata para ulama hisaban yasi yasir. Itu bentuk cerita hisab yasir seperti itu. Hisab yang mudah saja seperti itu. Sulit. Makanya sebuah keutamaan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Amalannya apa Ustaz? Nih amalannya. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan humul ladzina la yar la yarqun yang tidak meruqyah wala yastarqun dan tidak minta diruqyah dan saya tidak ingin berbicara tentang ruqyah yang berbicara tentang ruqyah uh, yang lain saja yang ingin saya tuju wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal. Dan tidak mempunyai sifat tiarah, tidak bersikap pesimis, merasa sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Itu pengertian tiarah. Tiaroh adalah merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Contoh, menabrak kucing tidak sengaja dengan mobil atau motornya, maka dia merasa bernasib sial. Ini kayaknya setirnya sudah sudah oleng, sudah tidak sewajarnya. Ini merasa bernasib sial. Contoh, merasa bernasib sial ketika ingin menikah, tidak pantas hari ini, pantasnya hari itu. Merasa bernasib sial ketika rumah atau toko ditusuk sate, tahu Pak? Tahu. Masuk tusuk, tusuk sate tahu? Ya, ini ada rumah, rumahnya di sini. Dan rumahnya itu di pojok. Jadi kalau ditusuk seperti ditusuk sate. Kalau orang punya toko di sini maka diperkirakan dengan perasaan sialnya bahwa itu toko tidak laku. Ini tiarah. Nah, yang saya ingin kupas dan ini sebagai bentuk murojaah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Al Tiaratu syirik." Artinya merasa bernasib sial dengan sesuatu bahkan kadang-kadang luar biasa. Saya baru dapatkan beberapa hal. Merasa bernasib sial dengan nomor mesin motor atau mobil. Kalau beli motor second atau mobil second itu yang dilihat nomor mesinnya nanti nomor mesinnya itu ditanyakan kepada Pak Yai atau Pak Ustadz. Ustadz, kira-kira kalau saya beli motor ini cocok nggak dengan saya? Ini nomor mesinnya. Ih, subhanallah. Ini pial. Pertanyaan saya yang dapat menjawab 100 ribu. Lumayan kan? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atiyaratu Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap tiaroh adalah sebuah kesyirikan. Dalam bahasa lain atau saya ingin contohkan kesyirikan-kesyirikan yang lain dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Antum hafal mungkin dalil ini. Yang ingin saya kupas adalah kenapa itu syirik. Sebentar. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan fakat ashraq." Barang siapa yang menggantungkan jimat apapun jenisnya, tamima dalam bahasa Arab adalah jimat syai'un yu'allaqu 'alal aula lihimayati minal 'ain. Itu definisi tamima, yaitu jimat yang digantungkan pada tangan atau leher atau pergelangan kaki anak kecil untuk menjaganya dari keburukan. Yang ngobrol diam dulu. Ada yang ngobrol? Yang ngobrol gantikan saya di sini. Kita sekarang lagi inti-intinya. Saya dikasih lima menit. Inti-intinya permasalahan. Anda hafal bahwasanya atiyaratus Hafal itu makanan Anda. Makanan orang-orang ahli tauhid. Tiara syirik. Makai jimat Sirik, Kemudian memberikan sesaji Sirik. Hafal. Dalilnya hafal. Bersumpah dengan nama selain Allah Sirik. Pertanyaan saya kenapa? Dalam hadis yang lain riwayat sebentar. Riwayat Imam Nasai. Konsep yang kelima. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Bani. akan tetapi maknanya sahih dan Imam uh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas sering mengatakan, al hadisu dhaifun wa ma'nahu sahihun." Hadisnya lemah tetapi maknanya benar. Hadisnya berbunyi, hadis riwayat Imam An-Nasai, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha thumma nafatha fihi faqad sahara wa man sahara faqad asyraka." Barang siapa yang mengikat dengan ikatan di buhul-buhul kemudian dia jampi-jampi, maka dia telah berbuat sihir. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat sirik. Pertanyaan saya sama. Mengapa dinamai perbuatan kesirikan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Jawab dengan detil satu-satu. Permasalahan pertama tadi apa? merasa bernasib sial kenapa disebut kesyirikan. Yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah kenapa disebut kesyirikan. Yang ketiga, apalagi tadi? Memakai jimat kenapa disebut kesyirikan? Yang keempat, main sihir kenapa disebut kesyirikan? Yang kelima, sesaji kenapa disebut kesyirikan? Kenapa Tiaroh merasa bernasib sial dengan tanggal, dengan primbon-primbon, itu termasuk kesyirikan. Karena apa? Karena menghilangkan akal. Apakah definisi kesyirikan itu? Saya kasih jawabannya, biar mudah memahami ya. Beliau tadi karenanya dua kali. Dan itu Eh, jawabannya muter-muter gitu. Saya kasih jawaban. Anda akan mudah memahami permasalahan ini ketika Anda mengetahui definisi kesyirikan. Apa definisi kesyirikan? Salah satu definisi kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Muqayyim rahimahullah mengambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Jadi definisi ini diambilkan dari surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98 dan Anda akan bisa menjawab seluruh jawaban tadi dengan maksimal hanya dengan karena bla bla bla. Ya, lihat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tallah in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kata orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik di neraka. Sesungguhnya kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, yaitu kesyirikan. Kenapa? Ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan roh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah definisi dari kesirikan adalah asyirku huwa definisi kesirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah menyamakan selain Allah apapun itu siapapun itu menyamakan selain Allah entah itu manusia jin malaikat atau benda-benda mati, pusoko-pusoko, besi-besi tua, atau petilasan-petilasan, kuburan-kuburan, ataupun pohon-pohon keramat, apapun. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara khusus milik Allah. Lihat definisinya. Apa? Menyamakan selain Allah. Dengan siapa? Dengan Allah. Selain Allah ini disamakan dengan Allah. Dalam perkara apa? Perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah apa? Rububiyah dan uluhiyah. Dan asma wa sifat. Sekarang kita masuk kepada contoh yang pertama. Tiara sif. Merasa bernasib sial kesyirikan atau merasa mendatangkan manfaat yang bukan disertu, di, direstui oleh syariat dan dia tidak terbukti secara akal mendatangkan manfaat juga termasuk kesyirikan dan itu termasuk tiar. Contoh, saya di kota Banjarmasin ada kebiasaan sebagian orang-orang kalau istrinya hamil tujuh bulanan maka disuruh mandi-mandi Tiarohnya ada pada apa? Mandinya bersama kucing. Kenapa? Kenapa yang dipilih binatang kucing bukan yang lain? Padahal kucing itu kalau kena air dia sangat tidak suka dan kabur. Karena lihat tiarohnya. Karena kucing kalau melahirkan, kucing lagi melahirkan berapa? Berapa banyak? empat, lima, enam. Pernah nggak dia teriak-teriak? Nah, bertiara dengan kucing. Ya. Merasa mendatangkan manfaat. Nah, sekarang kita ambil contoh satu saja. Orang bertiara dengan burung hantu yang ada di atas rumah atau burung gagak yang biasa di atas langit. Wah, itu katanya itu pasti apa? ada yang meninggal di kampung yang pas di di bawah kampung itu. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana kita kita bisa menjawab kenapa itu Ustaz disebut kesyirikan? Bertiaruh dengan mencari tanggal baik untuk pernikahan, untuk bepergian. Kenapa disebut kesyirikan? Jawabannya sama, karena menyamakan selain Allah. Apa yang di sini selain Allah? Kucing. Apa di sini selain Allah? Pohon yang dianggap keramat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Jalbul manfaat wa nafyudha. Mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Jawaban pertama sudah kita dapat. Contoh tadi, ya orang berziarah dengan nama atau dengan angka mesin motor atau mesin mobil. Dia tanyakan kepada orang yang dianggap pintar, berarti kenapa dinamai kesirikan ini? Sudah bisa menjawab aturan antum-antum. Karena apa? Terjadi menyamakan Allah dengan de, e, menyamakan selain Allah dalam hal ini apa? Dalam hal ini siapa? orang orang pintar. Menurut orang bodoh tentunya ya. Orang pintar disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Nah, dalam perkara apa? Khusus milik Allahnya apa? Hah? Saya bertanya kepada seseorang tentang Pak Yai, ini nomor mesin yang second yang ingin saya jual, eh saya ingin saya beli. Kira-kira cocok nggak? Bertanya kepada si fulan itu untuk apa? Mengetahui baik atau buruk, mengetahui akan hal Berarti menyamakan selain Allah dalam hal ini orang pintar dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah dalam hal ini apa? Hal hal. Satu sudah kita jawab. Yang kedua, apa tadi? Yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jawabannya, siapa yang bisa menjawab? Karena gampang terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Selalu seperti itu. Cuma kalau ingin dikupas lagi, selain Allahnya di sini siapa Ustaz? Bersumpah hadis sahih, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Biar malam ini pokoknya kita begadang membahas tentang tauhid. Hah? Siapa yang bisa mengkupas ini? Anda sudah menjawab. Karena terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Tolong jelaskan. Dalam perkara bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa disebut kesyirikan? Selama ini kan kita hafal dalilnya. Hafal nggak dalilnya? Yang bersumpah kan tidak di masyarakat umum. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengeluarkan saya, demi turunan saya tujuh turunan, saya tidak mencuri, Siriknya itu Sirik. Tahu dalilnya kan? Tahu. Ketika ditanya, "Kenapa Sirik bengong. Kenapa Sirik? Karena terjadi penyamaan selain Allah. Siapa yang disamakan ini Ustaz? Coba lihat. Perhatikan. Ketika para ulama tauhid mengajarkan sumpah artinya kosam. Artinya adalah Zikru syai'il mu'awwam ta'kidil kalam. Perhatikan baik-baik. Sumpah definisinya adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan seperti orang tadi, si maling tadi. Demi ibu saya yang melahirkan saya, sungguh saya tidak mencuri dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan dia untuk menekankan perkataannya. Nah, ini sebuah kesyirikan kalau bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia menyamakan selain Allah dalam hal ini ibunya disamakan dengan siapa? Allah dalam perkara khusus milik Allah yaitu apa? Pengakuan pengagungan karena tidak ada yang berhak diagungkan kecuali siapa? Paham sekarang? Jadi ketika Anda melihat orang sesajen, wah syirik tuh. Ketika ditanya, kenapa syirik? Bengong. Ya kan? Zaman sekarang tidak cukup hanya menghafal dalil. Pahami dalil tersebut. Wajhul istidlalnya tahu. Yang ketiga, yang ketiga memakai jimat. Ini gampang nih jawabannya. Kenapa disebut kesyirikan? Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ah, karena terjadi penyamaan selain Allah dalam hal ini apa? Dalam hal ini apa? Jima. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah dalam hal ini? Mendatangkan manfaat atau mudarat. Begitu jawabannya. Yang ke empat. Hah? Yang keempat? Sihir. Kenapa sihir termasuk syirik? Karena sama-sama jawabannya. Karena terjadi penyamaan. Selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus dengan Allah. Kalau dikupas apa itu? Selain Allahnya apa? Tukang tukang sihir disamakan dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah apa? Pemberitahuan tentang hal, Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin kata Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarah Sunnah adalah seorang yang yadda'i ma'rifatul umur, seorang yang mengetahui akan perkara-perkara gaib yang telah lalu. Telah lalu seperti istri hilang mobil hilang, motor hilang, anak hilang, bertanya kepada seseorang yang menjawab itu disebut apa? Kahin atau arraf, seseorang yang mengaku mengetahui akan hal baik yang akan datang. Seperti tadi, menikah tanggal sekian cocok enggak, menikah dengan si cocok enggak, beli rumah di sini cocok enggak, itu namanya arraf. Paham bedanya antara kahin dengan arraf? Lalu dia percaya dengan diucapkan kain Arab tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kafirnya dari sisi apa? Siriknya dari sisi apa? Yaitu mengetahui akan hal Lalu Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu mudah-mudahan bermanfaat tentang uh, itu inti kajian saya sebenarnya, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satu amalannya tidak melakukan syirik. Dan terakhir saya ucapkan empat ayat bagi siapa saja yang hadir di sini ataupun pendengar di radio manapun yang mendengarkan kajian ini, kapan Anda terhimpit dengan kesempitan dunia, permasalahan dunia, kalau Anda ingin berbuat kesyirikan, seperti contoh anak sakit, maka dia akhirnya udahlah berobat di mana saja, yang penting anak saya sembuh. Mau berobat dengan alternatif kesyirikan atau apapun, yang penting sembuh. Maka pikirkan empat ayat ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata para ulama, empat ayat ini mengatakan empat eh, qabaihu syirk fi arba'i ayat. Keburukan syirik ada pada empat ayat. Surah An-Nisa ayat 48, Kemudian surah An-Nisa ayat 116. Kemudian surat Ali Imran ayat 72 atau surah Al-Maidah ayat 72. Lihat nanti ya, Al-Maidah atau Ali Imran yang penting 72. Kemudian surah Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ini buruknya syirik Innallaha la yaghfiru an yushraka Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang meninggal dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Tiketnya hanya neraka. Ini yang pertama. Keburukan syirik ada pada empat ayat. Ayat yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah." Barang siapa yang mencirikan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan saya bisa katakan, mohon maaf bahasa saya, mohon maaf. Tidak ada orang yang paling penting dalam tanda kutip paling gila kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar, yang sangat agung. Kenapa disebut kezaliman yang sangat besar? Karena kesyirikan dosa yang dilakukan tanpa motivasi. Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, dia tinggalkan pergi kepada petilasan, orang mati. Akalnya di mana? Jadi dari sini kita memahami firman Allah, waman man adallu mimman yad'u min dunillah, benda la yastajibu tidak ada orang yang paling sesat dibanding orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan doanya. Maka dia benar-benar sesat. Yang kedua, yang ketiga yaitu surat Al-Maidah. Berarti saya salah ya, Ali Imran bukan Al Imran, Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahunna wa ma zalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikan Allah, Allah telah sungguh-sungguh apabila ada qad kemudian ada fiil ada fiil mawi menunjukkan kepada ta'kid. Sungguh-sungguh diharamkan oleh Allah surga atasnya, tempatnya yang paling pantas neraka dan tidak ada seorang pun penolong di surga bagi orang-orang eh di neraka bagi orang-orang yang zalim. Di sini juga ada bahasa wa malidzalimina min ansarin. Para ulama bahasa Arab mengatakan apabila nakirah diletakkan dalam keadaan nafi menunjukkan kepada keumuman. Ansar nakirah dalam bentuk kalimat nafi, penafian, peniadaan. Apabila diletakkan dalam keadaan seperti itu, maka itu menunjukkan kepada ya dulu alal umum. Artinya tidak ada penolong siapapun dan apapun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan saya bingung tadi di Jamilur Rahman, pendai di zaman sekarang, ustadz zaman sekarang tidak cukup hanya menjelaskan. Sebutkan ayat, sebutkan artinya selesai. Tidak dijelaskan sejarah detil. Orang tidak takut terhadap kesyirikan. Maka harus dijelaskan secara detik. Harus kaum muslim didekatkan dengan benar-benar ilmu secara teliti. Sehingga benar-benar takut kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat yaitu dalam surat Al-Hajj ayat berapa? 3 31. Allah berfirman, "Wa man بِاللَّهِ billah خَرَّ مِنَ minas sama' fatakhtafuhu أَوْ تَهْوِي بِهِ tahwi فِي rihu fi Barang siapa yang mensyirikan Allah maka seakan-akan dia seperti dilempar dari atas langit. Kemudian lihat ya, antum kalau ke atas misal gedung tinggi antum lempar sesuatu. Begitu hinanya dia, kalau diterpa angin kemana, apalagi disambar burung, begitulah orang yang melakukan kesyirikan tidak ada harganya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Seperti benda yang dilempar dari atas, disambar burung, kemudian dia Eh, ter, tersan eh, apa kesana kemari, terserah angin, terserah hampasan burung tersebut. Ini para ekwasian orang yang berbuat sendiri sangat hina di dunia dan akhirat. Mohon maaf terlalu panjang tetapi saya yakin para santri sekalian sudah biasa dengan duduk di majelis ilmu dua jam tiga jam kan tetapi inilah ilmu ya La yustata ilmu birahatil jism. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan ada dengan eh, rehat-rehat, dengan leha-leha, tetapi harus dengan dengan perjuangan. Itu pun tidak eh, ilmu yang begitu mendalam karena ustadz-ustadz mungkin ilmunya lebih banyak. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para ikhwan dan akhwat sekalian kita cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh